Kemudian karena sudah kita ambil pada sebelumnya, kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Yamian. Maliki yaumiddin. Jangan diputus. Jangan maliki yaumiddin. Jangan diputus. Maliki yaumiddin. Yamian. Maliki yaumiddin. Nah, sana ada kiraah yang lain hanya maliki yaumiddin. Demikian. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah. Baik. Lihat sekarang kesalahannya. Pada maliki menempelkan mim. Maliki yaumiddin Menambahkan mim Memanjangkan mim lebih dari dua harokat. Maliki yaumiddin Kecil Memendekkan mim Maliki yaumiddin kalau kita baca kerah hafus Nama asim Kemudian kita baca dua harokat Berarti suatu kesalahan Tapi kesalahan yang khafi Walaupun banyak orang yang tahu Nah, ini kesalahan khafi Dan di sana ada kiraah yang lain jadi Maliki itu kalau Hafiz. Kemudian Al-Kisai wa Ya'qub wa Khalaf fi ikhtiyarih. Jadi Hafiz Al-Asim Afan Asim dari dua jalur situ. jadi Asim dari jalur Hafiz wa Syu'bah. Jadi kalau Hafiz Asim dari dua jalur kemudian Yakub dari dua jalur sudah kita bahas sebelumnya kemudian Kisai dua jalur Khalaf dari dua jalur berarti delapan tinggal berapa I dua belas enam dua belas jalur memakai Maliki yaumiddin sehingga Malik termasuk kerah jumhur kebanyakan mafhum nah kemudian cara menyambung di sini cara menyambung antara Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Nah, caranya kita, kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Jami'an. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Tergantung nanti, tergantung. Kalau kiraah Asim Kiraah Yakub Kemudian kiraah Kisai Wa kiraah Nam Khalaf Begini caranya ya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Tapi kalau misalnya kiraah eh, Nafi dari dua jalur Qalun wa warsh misalnya Caranya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Paham? Misalnya aja. Jadi selain dari selain di atas tadi. Kemudian ada kira yang lain yang diidgham. Kira siapa kemarin? Siapa kemarin? Lupa dengan tetangganya sendiri. Susi. Nah. Kira Susi an Abi Amr al Basri. Hanya itu yang menyelisih dalam e, masalah mim ini. Sehingga menjadi qiraah susi Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Sama-sama Ar-Rahmanir Rahim mim ketemu mim berarti apa barom nah barom mim ya otomatis lain digunakan di situ Ar-Rahmanir Rahim Maliki Nanti tinggal berapa? Sudah kita ambil Nah 8 Plus ini 1 Ya 9 Nanti 11 Berarti yang 11 Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Jadi yang 11 demikian cara nyambungnya Nah Yang delapan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Yang satu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Yang sebelas Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Mafhum? Paham dah? Mafhum? Nah, ingatnya susah. Jadi Kirah Ibn Kathir, Kirah Ibn Amir, Kirah Abi Ja'far, Kirah Nafi, nah, dan lain sebagainya. Jadi yang sebelas ini cara nyambungnya tadi dengan mengibharkan mim serta memendekkan malikinya. Nah, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم termasuk kira Hamzah nah, Hamzah masuk di dalamnya jadi dua jalur jalur khalad dan jalur khalaf nah. sedangkan yang delapan kira yang delapan Asim dari dua jalur Yakub dua jalur Kemudian kisah dua jalur setelah itu khalaf dari dua jalur. Nah. Sedangkan yang satu dengan idgham serta mendekkan maliki. Baik, kesalahan pada maliki. Kemudian membaca lam dengan fathah. Malaki yaumiddin malaki. Hanya malaki, kenapa kamu? Nah, malak. Nah, apa kamu? Nah, Ya, kalau orang Yaman biasanya malak. Nah, kalau jengkel malak, kenapa? Ya? Nah, malak, Malaki, Manjangkan kaf. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah. <coughs> Kemudian yaumi membaca u dengan o yaumiddin menambahkan ya yaumiddin ada pakai ya jangan ya tapi ya nah. Kemudian mengidhamkan mim yaumiddin itu juga banyak. Menghilangkan tasdid. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Baca dal seperti orang Jakarta sebagian. Yaumiddin. Nah. Mengimalahkan dal. Yaumiddin. Mengganti nun dengan mim. Adim. Nah. Mengawalkan nun ad-din. Nah, sekali lagi banyak ya, para doa terutama di Yaman. dibiasa membuat kolkolah yang bukan kolkolah. Nah. Kita baca sekarang. Maliki yaumiddin. Demikian. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. maliki yaumiddin pakai i maliki yaumiddin sekali ya, saya masih mendengar da ini tidak boleh pakai da letakkan pas di pangkal gigi atas ujung lisan dan pangkal dua buah gigi atas atau usul nah, usul yaumiddin demikian yaumiddin Dua, dua, dua setelahnya tadi. Maliki. Dua, dua. Mulai. Masih ada dinya Yaumiddin. Bukan dal. Diulang. Um, yaumiddin. Coba berikutnya dua. Mulai. Jangan berdesis. Yaumiddin Tin pedesis Termasuk huruf Jahar dan syiddah Tidak boleh ngalir nafasnya Artinya tetap apa tertahan nah, Kalau nafas enggak ngalir juga salah sana Tertahan nafas nah. Dan suara Maliki yaumiddin Jami'an Maliki yaumiddin Kita sambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin